akhir di tahun 1436 Hijriah ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki seluruh amal perbuatan kita dan mudah-mudahan menutup tahun 1436 Hijriah lebih banyak kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kehadirat Allah di saat-saat banyak juga saudara-saudara kita yang belum ingat dengan panggilan Allah ini kita telah memenuhi masjid tempat yang baik rumahnya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini menjadi saksi kita nanti saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ajarannya tapi beliau mengatakan balighu anni walau ayat. Jangan pernah remehkan satu ayat, satu ayat, satu hal, satu masalah yang kamu ketahui sebaiknya kamu sampaikan juga kepada orang lain. Tapi terus terus dan teruslah belajar karena Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilallah cari wawasan mulai dari kamu di buayan sampai kamu nanti mau masuk ke liang lahat Mari sama-sama Jumat ini kita jadikan sebagai sarana peningkatan nilai dan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisinya mudah, pengertiannya mudah takwa itu. Cuma imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan porsi semua perintah Allah lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing sementara larangan Allah tanpa ada pengecualian semuanya kamu tinggalkan teorinya gampang tapi rupanya prakteknya agak sulit dan di penghujung tahun 1436 Hijriah kita harus hitung-hitung sudah seberapa meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Hadirin, khutbah kali ini saya ingin menyampaikan tentang yang intinya muhasabatun nafs. Introspeksi diri kita diri saya dan diri hadirin. Tidak ada jaminan seseorang yang biasa menyampaikan dakwah itu lebih bagus daripada orang yang cuman mendengarnya. Yang ada jaminan di sisi Allah cuman satu. Al-Hujurat mengatakan inna akramakum indallahi atqakum orang yang dijamin kemuliaannya dan orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu cuma satu bukan ustadz, bukan khatib, bukan imam, bukan kiai, bukan habib, bukan pendai, pendakwah tapi istilah Allah hanya satu atqakum orang yang paling bertakwa di antara kamu di sisi Allah Siapa orang yang paling bertakwa di antara kamu, di antara kita semua sekalian manusia di sisi Allah itu? Apakah orang yang tidak pernah keluar dari masjid sejengkal pun? Atau orang yang tiap tahun haji? Tahun ini saudara-saudara kita masih melaksanakan ibadah haji, masih ritual-ritualnya sudah selesai, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan lain sementara yang lain sudah mulai menuju kampung halaman. Kita berdoa semoga mereka mendapatkan haji mabrur. Apakah yang tiap tahun haji atau sekarang menjadi tren jangan-jangan tiap dua bulan sekali pergi umroh? Bahkan tidak. Rasulullah saja haji seumur hidupnya cuma sekali ketika ditanyakan kepada Rasulullah Rasulullah waktu itu bersabda innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk berhaji maka berhajilah kamu sahabat-sahabat bertanya fi kulli sanatin ya Rasulullah Tiap tahun saya berhaji ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Lau lawa jabat lawajabat walamastata'tum." Kalau aku bilang ya, maka jadi wajib tiap tahun kamu pergi haji dan tidak bakalan kamu sanggup. Jangankan orang yang jauh keberadaannya min kulli fajjin amir itu dari seluruh penjuru dunia bakal datang ketika Ibrahim memanggil orang-orang untuk berhaji wa azdin fin haji orang-orang yang berdekatan dengan Ka'bah Baitullah dengan Arafah dengan Muzdalifah dengan Mina banyak juga di antara mereka yang sudah berumur belum pernah haji juga orang Mekah misalnya. Beberapa pernah saya temu, ketemu mereka ketika mereka berumur kira-kira 27, 28, saya tanya, sudah pernah haji? Saya tinggal di Mekah, saya melihat orang haji dan saya tidak pernah berhaji. Saya tidak pernah wukuf di Arafah, tapi saya pernah berada di Arafah ketika orang berhaji. Saya tidak pakai ihram. Ketika itu apa yang dia lakukan? Saya cuma dagang saja. Saya cuma jualan saja. Mereka ada di Arafah. Hadirin, saya tidak hendak menerangkan tentang haji ini, saya hanya hendak hendak menerangkan bahwa rukun Islam yang pamungkas saja bukan menjadi jaminan sempurnanya keimanan keislaman orang itu. Yang menjadi jaminan mutunya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Aswad Al-Ansi seorang budak belian yang baru beberapa menit yang lalu masuk Islam, Tiba-tiba dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang saya mesti lakukan?" dia baru bersyahadat. Belum berkumandang azan waktu itu. Belum sampai bulan Ramadan. Belum perlu puasa dia. Tapi ketika itu sedang berkecamuk perang. Rasulullah katakan kamu lari ke medan perang beberapa, beberapa langkah di hadapan Rasulullah beliau kena anak panah dan meninggal waktu itu juga Rasulullah mengatakan si Aswad Aswad itu nama aslinya bukan Aswad Aswad itu si hitam si keling al-ansi Rasulullah mengatakan saya melihat dia sedang terbang di sorga Kok gampang? Iya gampang memang. Karena dia sudah imtisalu awamirihi wajtina bunawahi Melakukan perintah-perintah Allah dikala perintah itu ada di hadapannya buru-buru dia lakukan. Dan itulah perbuatan yang terbaik dan itulah jaminannya seorang menjadi orang yang paling bertakwa. Maka orang yang buru-buru melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan itu adalah orang-orang yang imtisalul awamir. Jangan ngiri kepada orang, oh si fulan hafal Quran, si, pul, si fulan hafal ribuan hadis. Kamu sudah menghafal belum? Saya sudah memulai. Saya sudah berinisiatif untuk membaca, sulit bagi saya untuk ngafal itu. Mungkin kamu ngambil kebaikan dan ketakwaan di sisi lain. Itu yang di, yang dikatakan sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah untuk beribadah wama kholak khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada orang yang ketakutan membaca ini. Kalau begitu saya nggak boleh kerja. Kalau gitu saya nggak boleh bertukang, bertani. Saya nggak boleh berwirausaha. Saya tidak boleh jadi sopir, saya tidak boleh jadi direktur, saya tidak boleh punya perusahaan ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak. Al-Quran bukan menstir kita untuk terus cuman ibadah karena ibadah itu ada dua golongannya, dua bagiannya. Golongan ibadah mahdoh yang langsung tanpa perantara yang lain, tanpa melalui hal-hal yang lain, hadapan hadapkan muka kita langsung kepada Allah. Itu yang namanya ibadah mahdoh. Ibadah murni. Mungkin contoh gampangnya kita sholat. Ketika sholat lepas. Nggak ada lagi yang kita ingat. Yang kita ingat cuma Allah. Ketika kita bilang Allahu Akbar. Semua kecil. Semua remeh. Semua tidak jadi tidak ada apa-apanya. Yang ada cuma Allah. Di hadapan kita cuma Allah apapun yang terlintas di hadapan kita kita abaikan karena kita sedang berhadapan dengan Allah itu antara lain contoh ibadah mahdoh tapi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu bukan terus menerus Allahu akbar salam Allahu akbar salam lagi terus menerus begitu bukan tapi menjadikan semua gerak dan derap langkah kita menjadi ibadah. Dan itulah yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Ada satu orang yang tiap hari ada di masjid tapi maksud dan tujuannya melenceng dari Allah. Maka dianggap amalannya telah mengikutkan orang lain selain daripada Allah. Itu yang dikatakan ria misalnya. Meski dia di masjid, meski dia khutbah, meski dia jadi imam, maka pahalanya, kebaikannya, ketakwaannya tidak tambah sedikit pun bahkan bisa jadi kurang. Itu yang Rasulullah katakan akhwafu ma akhafu ilaikum syirkul asgharu qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah qala yang aku paling takutkan terjadi pada kamu semua adalah syirik musyrik kecil musyrik yang tersembunyi sahabat bertanya apa sih ya Rasulullah musyrik yang tersembunyi mensekutukan Allah tapi tersembunyi ria ria itu kamu beribadah kepada Allah tapi kamu juga kepengen dilihat orang kepengen didengar orang kepengen orang semua berdecak oh si fulan hebat suaranya bagus materi khutbahnya bagus orang semua berdecak tujuannya itu maka itu menghantarkan dia bukan ke sorga tapi ke neraka itu yang dinamakan ria meskipun ibadah mahdoh yang dia lakukan itu tidak menghantarkan dia menambah nilai dan kualitas takwanya. Tapi kalau niatnya baik, dia dapat itu. Itu yang dinamakan intisalu awamir. Meski bukan di masjid, dia cuma jadi tukang sapu, dia cuma jadi tukang bikin atau tuang tukang tuangin teh, tuangin minum ke gelas para karyawan cuman bawa mobil, cuman jadi driver, cuman jadi tukang parkir, cuman ini, cuman itu. Tapi ketika dia langkahkan kakinya dari rumahnya, dia berucap, Ya Allah, Engkau berikan banyak amanah kepadaku. Aku ingin tunaikan amanah itu dengan namamu Bismillahirrahmanirrahim melangkahlah kakinya ketika memulai pekerjaannya. Ketika dia buka pintu mobil itu, dia baca bismillah dengan namamu ya Allah. Maka mulai dari situ sampai dia kembali lagi. Semuanya murni ibadah kepada Allah dan semuanya dihitung pahala oleh Allah. Padahal dari pagi dia belum sholat duha, dia sholat zuhur juga cuma empat rakaat, nggak ada tambahan sholat sunat yang lainnya. Tapi karena niat dari awal dia berangkatnya sudah dengan namamu ya Allah, saya mau berangkat, saya mau kerja, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu yang baik-baik semuanya. Maka semuanya menjadi kebaikan dan peningkatan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Memang nggak terlalu sulit untuk menjadi orang yang bertakwa, tapi kadang banyak orang yang keder dan tersesat juga. Seolah-olah dia udah masuk ke dalam perbuatan takwa, tapi dia keder, dia lupa. Kalau niatnya tidak baik, maka menjadi tidak baik. Saya kira ada hadis yang sangat masyhur. Semua kita kenal. Innamal a'malu bin niyat Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Memang itu kuncinya. Maka perbaiki niat kita. Usahakan luruskan semua yang kita maksudkan. Insya Allah kita dapat menuju derajat orang yang paling tinggi di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Sudahkah kita seperti itu ini tuh sudah tinggal 3-4 hari lagi tahun 1436. Tiga empat hari lagi kita menginjakkan kaki di tahun 1437. Memang kita yakin umur kita bisa sampai di 1437. Belum tentu. Tidak satu pun di antara kita yang yakin besok bakal masih bernafas. Tapi kita tentu optimis mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam toatnya. Itulah makanya ketika Allah mengakhirkan kita di tahun 1436 banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah bahwa kebaikan-kebaikan sudah kita lakukan. Dan banyak-banyaklah istighfar kepada Allah karena ternyata banyak kesempatan-kesempatan yang kita sia-siakan. Jangan-jangan kita baru satu dua ayat yang kita baca setahunan itu. Jangan-jangan baru seribu dua ribu rupiah yang kita sedekahkan betul-betul ikhlas. Yang lainnya riak saja. Tancapkan niat yang dalam bahwa suatu ketika ketika Allah berikan lagi kesempatan untuk tahun baru itu, maka kita sudah bisa lebih siap untuk berbuat baik dan menghindarkan hal-hal yang kurang baik. Hadirin, orang yang hari ini sama saja dengan kemarin, itu saja orang yang rugi katanya. Bagaimana orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin? Orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Standar dan ukurannya bukan lihat orang lainnya, lihat diri kita sendiri. Tahun 1436 syukur alhamdulillah duha saya misalnya dua rakaat. Berupayalah untuk lebih bagus lagi misalnya. Empat rakaat kah? tahun 1436 sodakoh saya masih banyak hal-hal yang riaknya tutupi itu semua mudah-mudahan menjadi lebih baik hadirin menjadi lebih baik itu bukan sesuatu yang sulit bagi seorang muslim dan seorang mukmin pendeknya ukurannya diri kita dan bagaimana kita bisa mengatur hati dan niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih beberapa hari ke depan tahun baru Hijriah 1437 akan menjumpai kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan satu tahun penuh di tahun 1436 ini mudah-mudahan banyak kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan itu, maka kebaikan itu akan terus kita timba, akan kita terus tingkatkan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, banyaklah istighfar. Isi dengan istighfar yang banyak. Kata orang memang ada perintahnya untuk istighfar di akhir tahun. Bukan perintah istighfar di akhir tahun yang jadi permasalahan. Tapi istighfar kapanpun juga itu menjadi sebuah kebaikan. Rasulullah yang orang baik saja, yang maksum saja. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari nama marratan. Dari 70 kali istighfar astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Saya ingin bertanya kepada diri saya dan pada hadirin, habis sholat berapa istighfar kita? Tiga saja imam menuntun kita untuk istighfar. Banyak diantara kita yang mengatakan kok lama ya. Kok kenapa nggak langsung doa ya? Istighfar Rasulullah 70 kali sehari. Kalau dia sholat satu hari itu lima kali. Maka satu kali sholat itu kira-kira rata-ratanya 14 kali. Kita tiga kali sudah merasa berat. Perbanyak istighfar itu kalau Rasulullah berani 70 kali, kita berani nggak 100 kali? Kita bisa nggak 700 kali? Kita bisa nggak 1000 kali? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tingkatkan itu, insya Allah kita menjadi orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bulan ini juga bulan haram, bulan ini bulan yang dihormati, rangkaiannya adalah dari bulan kemarin, bulan Zulqa'dah. Ini bulan Zulhijjah, bulan depan bulan Muharram. Bulan depan adalah bulan Muharram, itu masih bulan yang dihormati. Banyak perbuatan baik, perbanyak perbuatan baik, jauhkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ada satu bulan lagi nanti bulan Rajab dan itu tertera dalam ayat Al-Qur'an inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum ada empat yang dihormati. Saya ingin ingatkan bulan ini perbanyak kebaikan, jauhkan Meskipun bulan-bulan lain juga bagus, diperbanyak kebaikan, tapi bulan ini sungguh sangat indah orang-orang yang memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Ini yang ingin saya sampaikan pada hadirin dan pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang Allah titahkan dan perintahkan kepada kita semua dan kita bisa hindarkan semua hal-hal yang kurang baik. Insya Allah kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah.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 dan salah satu waktu itu adalah ketika khatib naik ke mimbar sampai salamnya imam. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan di saat khatib sedang doa. Mari kita minta kepada Allah permintaan-permintaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala sejahterakan hidup kita di dunia maupun di akhirat dan Allah perbaiki bangsa dan negara kita dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Ya Allah yang maha ampun, yang maha pengampun Ampuni dosa-dosa kami Dikala engkau memberikan kesempatan untuk berbuat baik Seringkali kami abaikan kesempatan-kesempatan itu ampuni kami, berikan kesempatan kami untuk berbuat baik. Dikala engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghindarkan yang buruk-buruk itu, malah kami memberanikan diri untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan berikan keberanian kami kedua kali untuk terus melanggar perintahmu ya Allah. Ya Allah berkahi hidup kami. Ya Allah berkahi keluarga kami. Ya Allah berkahi profesi kami Ya Allah berkahi pekerjaan kami Ya Allah berkahi lingkungan kami Ya Allah jadikan kebahagiaan kami adalah ketika kami berbuat baik dan ketika kami bertemu denganmu di akhirat nanti di sorgamu ya Allah ya Rabbal Alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون